Maksudnya amalan-amalan yang orangnya diwajibkan punya wudhu. Yang pertama dan inilah yang tidak ada perselisihan sedikit pun yaitu sholat. Siapapun yang mau sholat dia wajib dalam keadaan punya wudhu. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu, Iza kumtum ila salati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi wa arjulakum ila al Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau sholat, basuhlah wajah kalian, dua tangan kalian sampai siku, Usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai dua mata kaki. Wa in kuntum junuban fatoharu dan jika kalian junub maka bersucilah dari junub. Dan bersuci dari junub adalah dengan mandi. Nah, berarti orang yang mau sholat harus dalam keadaan punya wudhu. Punya wudhu. Loh nah, otomatis kalau wudhu saja harus punya Harus dalam keadaan tidak berhadas besar Karena kalau berhadas besar Tidak sekedar tidak punya wudhu Tapi dia juga wajib mandi Nah jadi berarti yang pertama adalah Sholat, orang yang sholat harus punya wudhu Dan Rasulullah SAW bersabda La yakbalullahu sholatan Bi ghairi tuhurin Allah SWT tidak menerima sholat tanpa bersuci tanpa bersuci ya, jadi orang yang mau sholat harus bersuci bersuci dari apa ya. suci dari hadas kecil suci dari hadas besar dan di dalam bab suci ada lagi suci tiga hal dari najis badannya pakaiannya dan tempatnya harus suci dari najis apa bedanya hadas dan najis? Dulu sudah ada. Apa bedanya? Ayo monggo yang masih ingat. Apa bedanya hadas dengan najis? Najis itu Zohir hadas itu maknawi Ya Dengan ungkapan lain najis itu ada bendanya. Najis itu ada bendanya. Kencing, ya kan ada bendanya, ada barangnya. Kencing itu najis, tinja itu najis, kan ada barangnya. Liur anjing, ada barangnya. Ya, najis itu ada barangnya, ada bendanya. Kalau hadas, nggak ada bendanya. Hadas itu sifatnya orang, Orang itu sedang berhadas besar Orang itu sedang berhadas kecil Mananya yang berhadas? Ya seluruh badannya itu dalam keadaan tidak suci Bukan karena ada najis Tapi karena berhadas besar Yang satu berhadas kecil Misal Habis hubungan suami istri Terus habis itu membersihkan seperti orang setelah buang air itu dibersihkan bersih, ya kan sudah bersih gitu ya. Tapi karena belum mandi dia berhadas besar, nggak ada bendanya. Tapi orangnya enggak suci dalam keadaan berhadas hadas besar. Hadas besar tidak bisa suci kecuali dengan mandi. Ya. Adapun kalau hadas kecil suci dengan wudhu. Misal dia sudah dalam keadaan bersih semuanya, asalnya suci. Terus keluar angin dari lubang belakang. Nah, keluar angin. Orang bernafas lah keluar angin ya. Tapi dari mulut atau dari hidung. Tidak batal wudhunya. Nah, tapi kalau keluar angin dari lubang belakang. Nah, itu anginnya keluar. Anginnya sudah hilang, sudah nggak ada bendanya. Bukan bukan Angin yang keluar itu najis, bukan. Orangnya yang telah mengeluarkan angin dari lubang belakang, orangnya menjadi berhadas. Menjadi berhadas. Nah, jadi hadas kecil, hadas besar, dan ada di sisi lain najis. Nah, suci dari hadas kecil, hadas besar, juga suci dari najis yang suci dari najis pakaiannya, badannya, pakai tempatnya. Nah, najis itu apa? Ada bendanya tadi itu. Badannya tidak ada benda najis yang nempel di badan bagian luar. Nah, pakaiannya tidak ketempelan benda najis, tempatnya tidak ada benda najis. Nah, kembali ini yang dibahas adalah orangnya, orang yang diwajibkan dalam keadaan punya wudhu apabila mau beramal amalan apa yang diwajibkan orangnya dalam keadaan punya wudhu yaitu amalan sholat orangnya harus dalam keadaan punya wudhu yang kedua tawaf tawaf keliling Ka'bah mulainya dari Hajar Aswad atau lurus Hajar Aswad putar sempurna satu, putar sempurna dua, putar sempurna tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tawaf itu tujuh kali keliling. Sebagaimana sholat duhur empat rakaat, tidak boleh baru dapat rakaat terus, terus tidak terus, tidak boleh. Kalau nggak ada halangan yang dibenarkan, dosa apabila sengaja dihentikan nggak diteruskan tawaf juga itu tawaf nggak boleh baru dapat tiga terus terus nggak jadi nggak terus nggak boleh kalau tidak ada sebab yang dibenarkan begitu anda mulai maka harus sampai selesai kecuali apabila ada halangan yang menyebabkan tidak bisa terus kalau orang itu sholat sunnah dapat satu rakaat batal nggak boleh diteruskan boleh mis nggak sholat sunnah kenapa sudah batal tapi kalau toaf toaf harus dalam keadaan suci apabila dapat tiga setengah batal di tengah yang tiga itu tetap sah yang batal hanya yang setengah harus minggir ambil air wudhu nah, air zam-zam ngambil segelas pakai wudhu sedikit-sedikit nah, terus segelas untuk wudhu cukup kalau nggak cukup tambah segelas lagi nggak apa-apa nah, disiapkan sudah air gelas boleh untuk wudhu Terus putar sampai Hajar Aswad lagi karena titiknya itu di Hajar Aswad. Nah, karena zaman sekarang itu rame mundur tidak bisa, otomatis minggir wudhu terus maju berarti satu putaran yang putus di tengah ini nggak dihitung karena tadi di tengah itu putus dengan batal setelah wudhu itu belum sampai hajar aswad menuju ke Hajar Aswad dulu. Nah, seandainya nggak ada batalnya kan sudah satu putaran. Tapi karena batal di tengah ini nggak dihitung. Mulai langsung ke empat. Putar empat selesai. Karena yang tiga tadi tetap sah. Kesimpulannya tawaf harus dalam keadaan punya wudhu. Nah, hanya dua itu amalan yang orangnya harus dalam keadaan punya wudhu. Satu lagi, tapi ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama, kebanyakan ulama menguatkan harus punya wudhu. Tapi di antara ulama ahlu sunnah ada yang mengatakan boleh tidak punya wudhu. Punya wudhu lebih baik sunnah tapi kalau nggak punya wudhu nggak apa-apa yaitu menyentuh Quran menyentuh Quran atau memegang Quran atau membawa Quran secara langsung tidak pakai alas jumhur ulama atau kebanyakan ulama mengharuskan punya wudhu kenapa karena Rasulullah SAW bersabda la yamassul Qur'ana illa tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Lah kalau ada hadis ini kenapa kok ada ulama yang membolehkan? Nah, gitu ya. Tadi kan jumhur harus punya wudhu, tapi ada ulama ahli sunnah yang membolehkan. Ulama yang membolehkan memegang Quran tidak punya wudhu, tidak menolak hadis ini. Ya hadis itu ada, tapi mereka memaknai maksudnya nggak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Maksudnya orang yang suci di sini itu adalah orang Islam. Orang Islam. Memaknai orang yang suci di sini adalah orang Islam. Karena orang Islam itu suci. Orang yang najis itu orang kafir, orang musyrik. Karena Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha Orang musyrik itu najis, maka setelah tahun ini, setelah Fatku Mekah, terus haji pertama, setelah tahun ini, tidak boleh lagi orang musyrik, orang kafir menginjakkan kakinya di tanah suci. Nah, jadi orang Islam itu meskipun tidak punya wudhu, boleh menginjakkan kakinya di tanah suci. Nah, jadi ya. Nah, karena itu memaknai layamasul Qur'ana illa tohir tadi itu suci dari dari syirik, suci dari kekafiran. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci dari syirik, suci dari kekafiran. Nah, tapi hanya sedikit yang memaknai Kayak gitu. Kebanyakan ulama lafadznya la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh memegang Quran kecuali orang yang suci ya sudah. Kita kalau tidak punya wudhu namanya tidak suci, berhadas kecil. Kalau habis berhubungan suami istri tidak suci namanya berhadas besar. Ya kalau begitu tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci dari hadas Nah, kalau ada keperluan maka pakai alas supaya tidak memegang langsung. Nah, jadi itu tentang eh, yang ketiga yang menurut kebanyakan ulama tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang itu dalam keadaan punya wudhu. Nah, Adapun apabila wudhu itu hanya sunnah maka banyak amalan yang pelakunya disunahkan dalam keadaan wudhu. Yang pertama zikir. Orang yang berzikir itu disunahkan dalam keadaan punya wudhu. Tidak punya wudhu tidak apa-apa, tapi disunahkan punya wudhu. Termasuk zikir yang utama adalah baca Quran. Karena itu baca Quran disunahkan punya wudhu. Lah kalau nggak punya wudhu, nggak apa-apa, boleh. Lah, tadi memegang Quran, kata kebanyakan ulama wajib punya wudhu. Itu memegang, ini membaca. Membaca itu tidak harus memegang. Membaca itu tidak harus memegang. Bagaimana? Baca kamu kan? Membaca yang dia hafal tanpa melihat terus dia baca. Nah, imam itu baca surat Al-Fatihah lalu baca surat. Loh, kan enggak pakai pegang. Nah, baca Quran enggak pakai pegang. Boleh enggak punya wudhu. Semua ulama membolehkan. Gitu. Tapi yang lebih baik dalam keadaan punya wudhu. Kamu tidak dalam kesulitan. Kamu sedang duduk kamu baca Quran lebih baik wudhu dulu setelah wudhu baru baca Al-Quran lah kalau kita sedang jalan naik sepeda motor atau naik mobil ya, daripada bengong ya, sambil baca Quran masa harus berhenti wudhu dulu tidak harus kan hukumnya hanya sunnah nah tapi kalau tidak dalam keadaan Kayak begitu, yang lebih baik wudhu dulu baru baca Quran, maka itu akan lebih utama. Nah, Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Karihtu an azkurallaha illa ala taharatin." Saya tidak senang mikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Itu akhir dari hadis ini. Kita penggal akhirnya saja. Ya. Kari itu an azkurallaha illa ala toharutin. Saya tidak suka. Iya. Nah, nggak suka itu dari kata kariha. Kalau hukum makruh itu dari satu dasar. Nah, itu. Saya tidak suka zikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Ini. Yang kedua, mau tidur disunahkan wudhu atau disunahkan dalam keadaan punya wudhu. Lah mau tidur pakai wudhu segala, lah iya ini sunnah hukumnya. Nah, nah. karena itu Rasulullah SAW bersabda kepada Baru bin Azib, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita atau fatawadda wudu akan disolat. Kalau kamu mau mendatangi tempat tidurmu untuk berbaring, wudu dulu seperti wudu untuk sholat. Wudu wudu bagaimana? Ya wudu seperti mau sholat itu bagaimana? Nah itu wudu. Sumaktoji ala syukikal aiman. Lalu berbaringlah miring kanan miring kanan sunnahnya tidur itu miring ke kanan Sumakul lalu berdoalah doa mau di tidur tapi yang diucapkan di sini bukan yang umum ya yang bukan Bismikallahumma amutu wa ahya Atau bismikallahumma ahya wa amut Atau bismikallahumma ahya wa bismika amut Kan itu ya Nah ini ndak apabila kamu mau tidur Wudhu Lalu berbaring ke kanan Berbaring miring kanan Lalu berdoalah Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik Ya Allah, aku pasrah, aku pasrahkan jiwaku kepadamu. Wa tu wajhi ilaik dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Walja'tu hari ilai Dan aku baringkan punggungku kepadamu roh badan waroh badan ilai Dengan penuh harap dan dengan takut kepadamu Penuh harap kebaikan-kebaikan dari Allah dan takut gitu, Apa yang menjadikan hukuman Allah atau murka Allah Ta'ala La illa ilai Ya Allah Tidak ada sandaran Dan tidak ada gitu, Yang akan bisa menyelamatkan gitu, Dari ketetapanmu Kecuali hanya engkau tu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan dan dengan Rasulmu yang kau utus. Lalu hadis ini diakhiri itu doanya tadi ya. Jadikan doa ini yang paling akhir. Berarti doa tidur tidak hanya ini, tapi jadikan ini yang paling akhir. Berarti ada doa-doa lain. Nah, karena itu yang lain dibaca. Apa doa lain? Baca ayat kursi. Baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu falak, kul tiga kali. Masing-masing tiga kali apalagi ditaruh kedua telapak tangannya di depan bibirnya baca tiga surat pendek itu lalu ditiupkan tiga kali terus diusapkan ke seluruh badannya yang gampang dijangkau kalau usah maksa-maksa misalnya tangannya ke belakang sini itu masa-masa tidak usah yang gampang aja kepala kan gampangnya kan gampangnya dan itu jadi benteng di antara di antara hikmahnya akan jadi benteng dari sihir dari gangguan setan dan yang semisal ini yang kita ambil pelajaran banyak doa yang hanya dibaca sebelum tidur jadikan ini yang akhir mungkin sedang sudah ngantuk sudah apa Bismillahumma butuh wahya terus langsung doa ini ada pengalaman banyak orang kalau baca doa ini tahu artinya maka yang nggak bisa tidur jadi tidur yang nggak bisa tidur maksudnya apa ya gelebak-gelebak satu jam nggak tidur tidur ya Allah nggak bisa tidur ya. entah karena bingung entah karena mikir apa entah karena ada yang mau datang entah eh, temannya atau siapanya mau datang besok terus pokoknya intinya yang sulit tidur insya Allah akan jadi ini bukan dalil ini pengalaman bukan satu orang iya. yang gak bisa tidur biasanya kalau sudah tua itu ada apa sedikit kan nggak bisa tidur sampai jam 2 nggak bisa tidur baru lep bangun lagi terus nggak bisa tidur sampai subuh nah bisa gitu ya habis subuh ngeleyor kenapa semalaman nggak bisa tidur nah nggak bisa tidur baca doa ini insya Allah jadi tidur yang kedua yang baca doa ini bangunnya gampang pengalaman banyak orang kalau mau tidur baca doa ini tahu artinya artinya ya Allah aku pasrahkan jiwaku kepadamu aku hadapkan wajahku kepadamu aku pasrahkan urusanku kepadamu aku baringkan punggungku kepadamu dengan penuh harap segala kebaikan darimu dan dengan takut segala hal yang menjadikan kemarahan ya Allah tidak ada yang aku jadikan sandaran dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkanku darimu kecuali hanya engkau yang dijadikan sandaran yang bisa menyela menyelamatkan. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan. Aku beriman dengan rasulmu yang kau utus. Tahu artinya itu dihadapkan dengan hati artinya itu kepada Allah. Ya nanti bangun itu gampang. Lagi juga pengalaman beberapa orang yang biasanya wah biasanya saya tidur itu jam 10 bangun jam setengah 4 jadi 5 jam setengah biasanya saya tidur itu jam 9 sampai jam setengah 4 jadi 6 jam setengah ini jam 11 atau jam 12 baru tidur bangunnya jam setengah empat cuma tiga jam setengah ngeleor subuh ngantuk nah itu ya yang mau tidur baca ini biasanya tidur enam jam tidurnya hanya empat jam biasanya tidur lima jam tidurnya hanya tiga jam bangun segar dan sudah sudah kenyang tidur Hmm. Sudah kenyang tidur. Yang wah tinggal sudah jam 2. Jadi kalau bangun jam 4 aja tidurnya baru 2 jam. Sudah. Baca doa ini. Bangun jam 4 bangun dalam keadaan segar. Itu bukan dalil tapi itu pengalaman beberapa Nah, kan manfaat sekali kalau gitu ya. Mudah-mudahan kita juga itu mengamalkan dan di samping mendapatkan pahala yang besar, mudah-mudahan di dunia kita juga mendapatkan manfaat-manfaat yang semacam ini. Nah, Nah, ini doa. Adapun kaitan kita dengan bab dengan bab fikih yang sedang kita pelajari ini mau tidur disunahkan punya wudhu. Yang ketiga, orang yang junub tidak segera mandi junub disunahkan wudhu. Biasanya kalau berhubungan suami istri terus langsung tidur Ya tidak apa-apa, tapi sunnahnya junub itu langsung mandi baru tidur. Kalau tidak mau langsung mandi, disunahkan wudhu baru tidur. Dua-duanya sunnah, semakin besar yang dilakukan, semakin besar pahalanya. Jadi habis berhubungan suami istri, tidak langsung tidur, tapi mandi dulu dengan begitu sudah langsung suci, terus tidur. Itu yang paling utama. Wah, ndak tidak gitu. disunahkan paling ndak wudhu. tidak gitu. Nomor sendiri apa kelanjutannya yang berikutnya Uh, ada nomor sendiri berarti intinya bahwa orang yang junub oh ini orang yang junub eh, bila hendak makan atau tidur berarti langsung jadi satu. Saya kira tadi makan minum sendiri. Orang yang junub bila hendak makan minum atau tidur atau hendak mengulangi mengulangi jimatnya maksudnya mengulangi bagaimana kalau orang Arab dulu orang Arab sekarang juga masih banyak istrinya akan lebih dari satu gitu ya habis dari sini terus pindah ke sana nah itu ya. nanti di dalam mandi itu juga dibahas lagi jadi kalau orang itu dalam keadaan junub mau tidur disunahkan langsung mandi tapi nanti itu dibahas di dalam bab mandi kita sekarang masih wudhu kalau tidak mandi disunahkan wudhu dalam keadaan setelah berhubungan suami istri dalam keadaan junub mau minum atau mau makan disunahkan wudhu dulu kalau bisa mandi itu sunnah yang lebih besar tapi itu nanti dibahas dalam bab mandi kalau tidak mandi disunahkan wudhu dulu bahkan dipahami ketika dalam keadaan junub mau beraktivitas apapun kalau nggak langsung mandi disunahkan wudhu. Nah itu, jadi itu dalam keadaan junub mau makan, mau minum, atau mau tidur misalkan tunduk, atau mau bergilir, misalnya istrinya dua ya. kayak orang orang Arab zaman dulu itu umum dibahas di dalam Islam. Rasulullah SAW juga tidak sekali, maksudnya tidak sekali itu tidak hanya sekali, bergilir itu. Apalagi orang-orang zaman dulu. Nabi Sulaiman itu pernah menggilir 70 istrinya dalam semalam. Gimana? <laughs> Loh, istrinya banyak. Dalam satu riwayat istrinya 100. <laughs> Gimana? Enggak. <laughs> Enggak nah, intinya bahwa apabila mau mengulangi, baik mengulangi istri yang sama maupun pindah istri yang satunya, kalau istrinya tidak satu, nah, yang paling utama mandi dulu, karena dalam keadaan junub boleh tidak mandi boleh, tapi disunahkan kalau nggak mandi sunnah yang lebih kecil yaitu wudhu. Nah, An Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu wasallam kana junuban fa arada ay ya'kula aw yanama tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dalam keadaan junub mau makan atau mau minum atau mau tidur wudu dulu. Nanti ada hadis yang seperti ini Rasulullah mandi dulu, nah gitu. Tapi ini kan kita sedang sedang babnya bab wudu. Ya. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu rakhasa lil junubi idza arada ayakula aw yashrafa aw yanama ayyatawadda wudu ali salat. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma sesungguhnya Nabi SAW memberi keringanan bagi yang junub apabila mau makan, mau minum, mau tidur Rasulullah memberi keringanan untuk wudhu dulu. Apa maksudnya? Disunahkan mandi dulu. Tapi diberi keringanan boleh hanya wudhu dulu. Nah jadi itu. Dan nanti di dalam mandi akan ditunjukkan disunahkan mandi dulu. Nah, jadi itu. Lah kenapa wong dalilnya Rasulullah mandi kalau nggak mandi wudhu kok sunnah kok nggak hanya kok nggak dikatakan wajib? Karena juga ada dalil asbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa junubun min ahlihi atau kama qala radhiyallahu anha wa fi riwayatin adrakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subaha wa huwa junubun min ahlihi wa huwa yasum Rasulullah SAW menjumpai waktu subuh dan dia dalam keadaan junub karena istrinya dan dia puasa. lah berarti berarti junub karena istrinya terus udah langsung mandi. Tidur ternyata bangun-bangun gitu. Sudah mepet waktu subuh sampai subuh belum mandi. Boleh. Nah, menunjukkan bahwa perintah dan yang kebiasaannya dilakukan mandi atau wudhu itu hanya sun sunnah. Seandainya itu wajib, nah, maka Rasulullah pasti tidak pernah melanggar. Nah, tapi karena itu sunnah, maka biasa dilakukan, tapi juga sering tidak dilakukan. Subuh masih dalam keadaan junub. Nah, jadi itu. Nah, An Nabi Sa'id An Nabi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam "Idza ata ahadukum alahu thumma arata ayyuda ya'uda falyatawadda." Nabi SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian menggauli istrinya, lalu mau mengulangi, maka disunahkan untuk wudhu. Nah, jadi itu. disunahkan untuk wudhu. Yang keempat, mau mandi yang disyariatkan, mau mandi gitu saja tapi pemahamannya di sini adalah mau mandi yang disyariatkan. Loh, kok pakai yang disyariatkan? Karena ada mandi yang tidak disyariatkan. Yang dimaksud mandi yang disyariatkan adalah mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi wajib, mandi besar mandi Jumat memandikan jenazah itu juga mandi jenazahnya itu mandi meskipun dimandikan orang itu juga mandi wajib nah itu namanya mandi yang disyariatkan yang sunnah mandi hari raya itu kan sunnah nah jadi itu nah mandi yang di eh, syariatkan disunahkan diawali dengan wudhu. Diawali dengan wudhu. Nanti di dalam bab mandi, tata cara mandi yang sunnah. Maksudnya tata cara tuntunan mandi yang sesuai sunnah. Mencuci kedua tangan, membersihkan dua lubang bawah, terus wudhu, setelah itu baru kepala terus ke seluruh badannya. Nah itu, nah jadi mandi yang disyariatkan disunahkan diawali dengan wudhu. Nah berarti wudhu di sini sunnah. Ya. Kalau nggak pakai wudhu sah, sah. Ya. Tapi disunahkan mengawali dengan wudhu. Yang kelima, makan makanan yang kesentuh api disunahkan wudhu. Maksudnya bagaimana? Nah, ini perlu pemahaman. Maksudnya begini. Apabila orang ini sudah punya wudhu, lalu makan makanan selain daging unta, itu wudhunya nggak batal. Jadi kita habis sholat maghrib, terus makan-makan, terus ada isya, terus sholat isya, wudhunya nggak batal. Wudhunya nggak batal. Tapi apabila yang habis kita makan eh, yang kita makan itu kesentuh api. Maka setelah makan makanan yang kesentuh api disunahkan wudhu. Wudhunya nggak batal, tapi disunahkan wudhu lagi. Nah itu. Lah, misalnya apa? Makanan yang kesentuh api, makan di atas tumbuh. Nah, makan sate, makan ikan bakar. Makan e, telur terus dibakar telur rebus ditusuk terus dibakar. Kalau digoreng enggak, yang kesentuh api. Kesentuh api. Ya, makanannya kesentuh api. Bukan yang digoreng, bukan yang direbus. Jagung bakar. Jagung bakar. Hmm. Sangit uh, diasapin gitu ya insya Allah diasapin itu masuk ke, ke sentuh api yang langsung yang langsung bagaimana kalau lemper terbungkus rapat terus di tangga? nah itu itu kesentuh api dah Enggak ya, enggak langsung ya. Kalau enggak insya Allah juga enggak. Cuman aroma bakarnya aja. Ya itu aroma, aroma kan beda lagi. Ini kan kesentuh api gitu ya. Karena lafaznya itu masatin nar yang kesentuh api. Gitu. Nah, tawaddu mimma masatin nar. Berwudhulah kalian dari makanan yang kesentuh api. Lah kan perintah, kenapa kok nggak wajib? Karena Rasulullah pernah makan kambing bakar, tangan kanannya pegang garpu, tangan kirinya pegang pisau. Yang namanya kambing bakar itu ya berarti kesentuh api gitu ya. Nah, setelah dengar azan, garpu dan pisaunya diletakkan, terus Rasulullah SAW mendatangi sholat tanpa berwudu. Berarti wudunya nggak batal. Nah, adapun perintah, kok diperintah? Itu menunjukkan perintah ini sun, sunnah. Tawadhu mimma masatin nar wudhula karena makanan yang kesentuh api. Nah, So, oh, ini disebutkan. Ra'aitu Nabi sallam ya'tazzu min katifi syatin fa'akala minha fatu'iya ila salati faqama wa taraha sikina wasolla walam yatawaddo. Saya pernah melihat Nabi SAW memotong bahu kambing yang sedang dipanggang. Lalu beliau memakannya, kemudian terdengarlah panggilan untuk sholat, maka beliau berdiri dan melepaskan pisaunya, lalu sholat tanpa berwudu. Yang dimaksud sholat tanpa berwudu di sini bukan tidak punya wudu. Rasulullah selalu dalam keadaan punya wudhu. Kalau batal langsung wudhu. Iya. Nah ini sholat tanpa wudhu maksudnya setelah makan kambing bakar tadi itu nggak wudhu lagi. Maksudnya begitu. Yang keenam, untuk setiap kali sholat disunahkan wudhu. Maksudnya ini juga perlu maksudnya. Kenapa? Nanti kalau salah paham jadi lain. Maksudnya apa? Maksudnya setiap kali sholat, setiap kali sholat wajib pada waktunya. Dan itu di dalam fikih yang lain disebutkan tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Maksudnya apa? Orang yang zuhur wudhu, terus ya, mungkin itikaf atau mungkin ada taklim atau mungkin ada kerjaan apa ngajar, nah itu ya ngajar terus sampai asar nggak batal langsung sholat boleh wong tidak batal tapi disunahkan memperbaharui wudhu nah, jadi maksudnya setiap kali sholat maksudnya setiap kali sholat wajib pada waktunya kenapa kok pada waktunya karena kalau zuhur asar itu jamak setelah salam zuhur tidak pakai wudhu langsung sholat asar nah itu Nah, kalau difahami. Lafadznya kan setiap sholat. Lah kalau gitu kalau terawih lah salam terus turun dulu bilang. Gitu <laughs> gitu. jadi, maksudnya setiap sholat di setiap sholat wajib pada waktunya masing-masing. Nah karena itu ulama yang lain itu menulis judulnya itu tadi itu wudhu.